Bagaimana nasihat kepada istri yang suaranya di atas suami dalam marahnya, membentak suami dan sedikit minta cerai. Artinya sedikit minta cerai mungkin. Nah, yang semacam ini hadah Allah wa aslahaha Semoga Allah hidayai dia dan Allah benahi dia jadi wanita yang saleha dan terutama kamu sebagai suaminya berkewajiban untuk menasehati dan mendidik dia. Makanya ajak ke tempat taklim, khusus taklim ummahat. Nah, akan diajarkan padanya di sana adab-adab, ilmu syar'i sehingga dia punya bekal. Nah, seperti ini karena kurangnya adab dan kurangnya ilmu bagi dia, miskinah syaitan menguasai dirinya. Enggak berani teriak, berani membentak-bentak kepada suaminya, mungkin bahkan dengan tangan yang di akan di pinggangnya, alhasil melotot-lotot matanya, Kadang si suami hamba Allah miskin yang justru tunduk ketika istrinya seperti itu. Ya, sendiko dawu. Mana ya slow. Walhasil uh, perlu pendidikan dan terbiah yang baik kepada para istri. Kata ist, eh, putri Sa'id bin Musayyib kami itu zaman tabi'in. Kalau bicara kepada suami kami seperti kalian bicara kepada amir, Umaro, Ada penguasa. Kamu bicara kepada jangan presiden terlalu tinggi, gubernur atau bahkan wali kota aja. Gimana? Sambil nunduk bahasa dicari paling lembut, paling halus. Suara pelan iya, Pak saya Pak. Eh, Insya Allah besok kita akan ini diatur sedemikian rupa. Begitulah istri-istri salaf berbicara kepada suaminya. Tapi subhanallah kadang perempuan yang lalai dan jauh dari ilmu, jauh dari adab, dari tarbiyah, Allah Yusleh. Ya Allah yu'in suaminya untuk membenahi dia. Kadang istri ini kalau sudah keluar syaitannya, jangankan lelaki yang sendiko dawuh tadi. Kamu tahu hajat kan? Siapa yang nggak kenal Hajjaj bin Yusuf ya? Kejamnya seperti itu. Bangisnya seperti itu. Membunuh sekian banyak orang. Ma'ruf sudah hajat seperti apa? Penumpah darah. Walhasil dia cekcok sama istrinya. Sebutkan dalam tarikh sejarahnya. Sampai cerai. Cerai. Gak seberapa lama setelah idahnya selesai begitu dilamar bekas istri Hajjaj ini oleh Abdul Malik bin Marwan, khalifah. Bayangkan. Dia di Kufa. Kata si, si wanita ini bekas istri Hajjaj, aku terima lamaranmu wahai khalifah tapi dengan syarat. Oh, si khalifah senang. Syarat apapun yang anti minta akan anak penuhi had, pokoknya kan anti mau nikah sama saya. Syaratnya saya dikawal oleh satu pasukan dengan pengawalan ketat dari Kufa sampai ke Madinah tempat khalifah dan pimpinan pengawal pasukan itu harus hajjaj mau dihinakan oleh dia Kau cerai gak paten. Khalifah yang ngelamar. Mau apa? Nah, dan perintah dari khalifah betul terjadi. Dikawal pasukan khusus. Bayangkan gaharnya Hajar seperti apa? Bekas istrinya, dia yang ngantar untuk dinikahi khalifah dan permintaan dia si perempuan. Gak cukup itu disebutkan di tengah jalan sengaja bukan tidak sengaja si perempuan ini ngelepas gelangnya, dilepas dari tangannya, dilempar. Dia naik di Ma'ruf Haudaj seperti di atas pun ontai. Dia lempar, jatuh. Linting gitu. Mau diambil sama pasukan, kata dia, "La, tidak satu pun boleh ngambil itu." Harus hajat yang ambil dan serahkan padaku. Dihinakan sedemikian rupa. Kan dia ambil oleh Hajar. Mau apa ini permaisuri khalifah? Mau berani apa dia? Perempuan kalau sudah keluar syaitannya mau apa? Mau bisa berbuat apa hajat? Hajat yang seperti itu. Tunduk nggak bisa apa-apa di depan perempuan ini. Salah satu sebab kesesatan juga bahkan perempuan. Abdurrahman Ibn Mul'i Ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa arda sering tidak terangkat motif di balik pembunuhan itu. Padahal Abdurrahman dulunya dikenal qori. Di zaman Umar dikirim oleh Umar dipercaya ngajar Quran di sana sini. Al-Muhim sampai dia terbawa madhab khawarij. Singkat cerita. Dan dia kesemsem sama seorang wanita namanya Kutom atau Kotom. Disebutkan sangat cantik. Kata Kutom sama perempuan khawarij. Kata dia aku mau menerima lamaranmu. Tapi maharnya satu. Apa? Bunuh Ali bin Abi Thalib. Akan aku terima lamaranmu. Kita nikah. Ya akhir kata Abdurrahman. A'udzubillah. Dan dia bunuh Ali bin Abi Thalib karena wanita. Asyahid barakallahu fiik, perempuan sangat butuh tarbiyah. Sangat butuh ilmu, pendidikan agar tidak terjadi seperti ini.